Mereka bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Al-Aqabah. Maka terjadilah bayat yang dikenal dengan bayat Al-Aqabah al-Ula, bayat Aqabah yang pertama. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayat mereka dengan bayat nisa' Bayatun Nisa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Mumtahanah. Larangan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, larangan mencuri, larangan berzina dan seterusnya dari yang disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala dan ketika itu bukanlah bayat perang dan Nabi sallallahu alaihi wasallam belum mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengumumkan peperangan melawan orang-orang kafir. Disebabkan kondisi kaum muslimin yang masih dalam keadaan lemah dan jumlah mereka yang masih sangat sedikit dibandingkan jumlahnya orang-orang kafir pada masa itu. Lalu kemudian eh, kedua belas orang inilah yang mereka pulang ke Madinah dan menyampaikan Islam, menyebarkan Islam di kota Madinah. Sehingga menyebabkan semakin bertambah jumlah kaum muslimin di kota Madinah dan berkembang al-Islam di kota tersebut. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu bersama dengan Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an untuk mengajarkan kepada kaum Ansar Al-Qur'anul Karim. Dan Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu memimpin mereka dalam melaksanakan salat al-jamaah dan disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah taala bahwa sempat Mus'ab bin Umair memimpin salatul Jumaah jumlah mereka ketika itu berjumlah 40 orang yang menunjukkan semakin bertambah jumlah kaum muslimin semenjak datangnya Mus'ab bin Umair yang mengajarkan pada mereka al-Islam Lalu kemudian disebutkan pula oleh Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah bahwa uh, khususnya dari kabilah Banu Abdul Ashhal setelah menyebarnya Islam lalu kemudian semakin bertambah orang-orang yang masuk ke dalam Islam dari kaum Ansar maka seluruh dari kabilah Banu Abdul Ashhal mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Al-Islam kecuali Al-Usairim Amr bin Thabit di mana beliau terlambat masuk Islamnya. Masuk Islamnya beliau terlambat uh, akan tapi dia masuk Islam pada peristiwa perang Uhud, pada peristiwa perang Uhud dan disebutkan di sini oleh Al-Hafidz Al Katsir bahwa beliaulah yang terbunuh dalam keadaan belum sempat sujud, yakni belum sempat mengerjakan satu pun salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian beliau bertempur dan beliau pun meninggal dalam peristiwa perang Uhud tersebut dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan amila qalilan wa ujira katsiran bahwa dia banyak uh, sedikit beramal namun dia mendapatkan pahala yang besar sekali namun apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sabda beliau ini amila qalilan wa ujira katsiran yang zahir dan yang sahih yang disebutkan dalam sahih Bukhari dan Muslim bahwa orang yang dimaksud bukanlah Al-Usairim, bukan Amr bin Thabit radhiyallahu an. Namun seseorang yang disebutkan dalam sahih Muslim bahwa dia adalah seorang laki-laki yang berasal dari Banu Nabit. Berasal dari Banu An-Nabit dan Banu Nabit bukanlah dari suku Aus. Sementara Al-Usairim Amr bin Thabit radhiyallahu taala anhu beliau berasal dari suku Aus. Oleh karena itu kelihatannya ini adalah merupakan dua kejadian yang berbeda. Dua kejadian yang berbeda. Uh, ada satu kejadian yaitu seseorang dari Banu Nabit yang terbunuh dan dia tidak sempat sujud sekalipun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang orang yang meninggal tersebut dari Banu Nabit amila qalilan wa ujira kathiran. Bahwa dia sedikit beramal namun mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kisah tentang Al-Usairim kisah Amr bin Thabit bin Waqash radhiyallahu taala anhu itu disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di mana beliau menyebutkan riwayat Muhammad bin Ishaq dengan sanad yang sahih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Abu Hurairah ditanya tentang seseorang an rajulin dakhala jannah wa lam yusalli salatan Abu Hurairah ditanya tentang seseorang yang masuk ke dalam surga dalam keadaan dia belum pernah mengerjakan sekalipun salat belum pernah mengerjakan satu pun salat maka Abu Hurairah menjawab Kata Abu Hurairah, huwa Amr bin Thabit. Bahwa dia adalah Amr bin Thabit, Al-Usairim. Ya. Dan juga peristiwa eh, peristiwa tentang meninggalnya beliau dalam peristiwa perang Uhud ya, dari riwayat Mahmud bin Labid dan pada akhir dari hadis tersebut disebutkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang Al-Usairim innahu min ahli jannah bahwa Al-Usairim ini termasuk di antara ahli surga. Termasuk di antara ahli surga. Jadi memang kejadiannya mirip ya. Namun kelihatannya eh, apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala bahwa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam amila qalilan wa ujira katsiran ini tidak ditujukan kepada Al-Usairim namun ditujukan kepada seseorang dari Banu An-Nabit. Kemudian beliau melanjutkan qala al-Hafidh Imaduddin Abu Al-Fida Ismail ibn Umar al-Shahir ibn Kathir rahimahullah taala bai'atul aqabati tsaniyah bai'at al-aqabah yang kedua bai'at aqabah yang kedua kata beliau rahimahullah wa kathura al-islamu bil madinati wa dhahar dan semakin bertambah jumlah kaum muslimin di Madinah dan semakin nampak Islam. Thumma raja'a Mus'ab bin Umair ila Makkah. Lalu kembalilah Mus'ab bin Umair ke Makkah, yakni dari Madinah. Setelah beberapa lama beliau di Madinah, maka beliau kembali ke Makkah. Wa wafa al-mawsim dzalika al-'am khalqun katsirun min al-ansar min al-muslimina wal musyrikin. Dan kebetulan pada musim itu musim haji ya pada tahun tersebut banyak sekali jumlah mereka yang datang dari kalangan Ansor yakni dari penduduk Madinah khususnya pada tahun setelahnya setelah terjadi Bayat al-Aqabah yang pertama kemudian ya pada awal mula akan terjadinya Bayat al-Aqabah yang kedua ini semakin banyak jumlah manusia yang mendatangi Baitullah Al-Haram yang mereka dari Madinah dari kalangan Ansar namun mereka masih bercampur ada muslimin ada pula musyrikin ada yang muslim dan ada pula yang musyrik jadi masih bercampur mereka rombongan berangkat menuju ke Baitullahi Al-Haram adapun kaum muslimin mereka berusaha ya di antara mereka ya untuk menyampaikan apa yang mereka ketahui dari Islam dan mereka sempat mengerjakan salat dalam perjalanan itu. Wa za'imuhum wa za'imul qaum Al-Bara bin Ma'rur radhiyallahu anhu dan yang memimpin kaum Ansar tersebut ketika itu adalah Al-Bara bin bin Ma'rur radhiyallahu taala anhu. Dan beliau ketika itu juga sudah masuk ke dalam al-Islam. Dan Al-Bara bin Ma'rur ini termasuk di antara sayyidul qaum, pemuka di antara kaum tersebut, kaum Ansar. Ya, ucapan beliau didengarkan oleh mereka dan dia menjadi seorang muslim. Hanya saja dalam perjalanan ya, Al-Bara bin Ma'rur ini menyelisihi para sahabat yang lain dalam hal mengerjakan salat. <clears throat> Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa terjadi perselisihan antara mereka dalam hal mengerjakan salat. Menghadap kemana mereka? para sahabat yang lainnya dari kalangan Ansar selama perjalanan kalau mereka sholat mereka menghadap ke Baitul Maqdis karena itulah yang mereka ketahui dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Al-Bara bin Ma'rur, Al-Bara bin Ma'rur beliau salat itu menghadap ke Baitullah, Ka'bah. Beliau tidak ingin meninggalkan untuk menghadap Al-Ka'bah. Sementara ketika itu belum turun firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis menuju ke Baitullah Al-Haram. Jadi selama perjalanan terjadi perselisihan antara Al-Bara bin Ma'rur dengan para sahabat yang lain dari kaum muslimin dalam hal menghadap kiblat. Nanti selesai perselisihan tersebut setelah mereka bertemu Rasulullah saw di Al-Aqabah dan Al-Bara bin Ma'rur menyampaikan uh, apa yang menjadi keinginannya bahwa dia menginginkan agar kiblat itu diarahkan ke Baitullahil Haram dan bukan ke Baitul Maqdis namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala belum lagi menurunkan firman-Nya untuk memindahkan kiblat ke Baitullahil Haram sehingga uh, setelah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Bara bin Ma'rur yang tadinya menghadap ke Ka'bah beliau mengikuti para sahabat yang lainnya menghadap ke Baitul Maqdis, menghadap ke Syam. Falamma kanat Lailatul Aqabah ats-tsulutsul awwalu minha. Maka tatkala di malam Al-Aqabah, yakni peristiwa Al-Aqabah yang kedua di malam hari ya. Dan itu di pertengahan hari tasyrik. Di pertengahan hari tasyrik di mana mereka biasanya mabit di Mina. Jadi memang amalan-amalan haji ini sudah ada sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum jahiliyah mereka menunaikan ibadah haji. Masih ada peninggalan-peninggalan yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Namun sudah dicampuri dengan amalan-amalan kesyirikan tentunya. Nah, termasuk di antara amalan mereka adalah tinggal di Mina, menginap di Mina, mabit di Mina. Nah, pada pertengahan hari tasyrik di malam hari Ats-tsulusul minha. Ya. Pertengahan atau di malam ya sepertiga malam pertama. Sepertiga malam pertama. Pada malam Al-Aqabah. Tasallala ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. 73 rajulan wa imra'atan. Maka datanglah dengan cara diam-diam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjumlah 30 apa yang berjumlah 73 laki-laki dan dua orang dari kaum wanita. Jadi jumlahnya semakin banyak. Jadi mereka ini memanfaatkan masa istirahatnya orang-orang di Mina. Ketika manusia mereka tertidur, Rupanya sudah ada kesepakatan di antara mereka untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Sepertiga malam pertama maka mereka pun ya menyelinap secara diam-diam untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Al-Aqabah. Maka 73 orang dari kaum muslimin ini bersama dengan dua orang wanita. Mereka bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Al-Aqabah فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خفية من قومهم ومن كفار مكة maka mereka pun membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam secara diam-diam dari kaumnya mereka. Karena di antara mereka masih ada yang musyrik. Mereka belum lagi masuk ke dalam Islam. Oleh karena itu kaum muslimin mereka saling berjanji saling berbisik-bisik untuk menetapkan perjanjian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa sepengetahuan kaum mereka yang lainnya. Jadi tanpa sepengetahuan orang-orang musyrikin dari Madinah dan tanpa sepengetahuan kaum kafir Quraisy di Makkah. Wa min kufari Makkah dan mereka juga sembunyi-sembunyi dari orang-orang kafir Makkah agar mereka tidak ketahuan dalam pertemuan mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya terjadilah bayat, Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayat mereka ini yang berjumlah 75 orang. Dua di antaranya kaum wanita. Isi bayatnya: ala ayyamna'uhu mimma yamna'una minhu nisa'ahum wa abna'ahum wa uzurahum. Agar hendaknya mereka membela, memberikan perlindungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka memberikan perlindungan kepada istri-istri mereka dan kepada anak-anak mereka dan kepada uzurahum yang dimaksud uzur jamak dari izar asal maknanya sarung izar namun yang dimaksud di sini adalah diri-diri mereka anfusahum uzurahum ay eh, anfusahum kata izar biasanya terkadang dimaksud adalah diri sendiri ya jiwa Terkadang yang dimaksud pula keluarga, ya, keluarga, istri atau yang semisalnya. Namun yang dimaksud di sini adalah uzulahum ay anfusahum. Sebagaimana mereka memberikan pembelaan terhadap istri-istri mereka, anak-anak mereka, demikian pula diri-diri mereka. Jadi bayat yang kedua ini lebih keras dan lebih tegas dibandingkan bayat yang pertama. Kalau bayat yang pertama bayat tentang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak syirik, tidak mencuri, tidak berzina dan seterusnya. Adapun bayat yang kedua ini adalah bayat perlindungan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberikan pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi apapun. Sebagaimana mereka memberikan perlindungan dan pertolongan kepada saudara kepada keluarga mereka, kepada istri mereka, kepada anak mereka, dan bahkan kepada diri-diri mereka sendiri. Oleh karena itu sebagian para sahabat menyebut bayat akabah yang kedua ini dengan bayatul harb, bayat perang. Ya, bayat perang. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad dari hadis Ubadah bin Samit dan beliau salah seorang nuqaba yang Eh, dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa bayat al-Aqabah yang kedua tersebut, maka beliau mengatakan bayna ya Rasulullah bayah bayat al harb bayana Rasulullah saw bayat al harb ya. bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membayat kami dengan bayat peperangan dengan bayat peperangan jadi ini digambarkan oleh Ubadah Ibn Samit radhiyallahu taala bahwa ini adalah tanda untuk berperang. Ini adalah merupakan tanda untuk berperang karena mereka akan memberikan perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensinya apabila ada yang hendak mengganggu Rasulullah, ada yang hendak menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka siap untuk memberikan pembelaan dan pertolongan kepada Rasulullah SAW hingga titik darah yang terakhir. Oleh karena itu mereka menyebut bayat ini dengan bayatul harb, bayat peperangan. Meskipun ketika itu belum diturunkan ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan mereka untuk berperang. Fakana awwal man bay'ahu lailata idzin al-Bara' bin Ma'rur. Maka Orang yang pertama orang yang pertama yang membayat di malam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Bara bin Ma'rur. Wa kanat lahu al-yadul bayda dan beliau memiliki tangan yang putih. Yani maksudnya bahwa beliau memiliki andil yang sangat besar yang memberikan semangat kepada para sahabat yang lain untuk ikut membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam id akkada al-aqda wa badara ilaih di mana beliau menguatkan akad perjanjian tersebut dan bersegera menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam disebutkan dalam riwayat al-Imam Ahmad bahwa Al-Bara bin Ma'rur ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membaiat mereka Al-Bara segera mengambil tangannya Nabi segera mengambil tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian beliau mengatakan na'am walladzi arsalaka bil haqq lanamna'annaka mimma namna'u minhu uzurana demi Allah demi ya yang mengutus engkau dengan kebenaran kami akan memberikan memberikan perlindungan kepadamu wahai Muhammad sebagaimana kami memberikan perlindungan kepada diri-diri kami sendiri. Fabayi'na ya Rasulullah. Maka bayatlah kami wahai Rasulullah. Fanahnu ahlul harb. Wa ahlul halqa, Warithnaha kabiran an kabir. Kami adalah orang-orang yang siap berperang. Memang kami ini dididik untuk berperang. Kami adalah ahlul halqa. Dimaksud ahlul halqa ahlus silah. Kami adalah orang-orang yang jago dalam bermain pedang yang telah kami warisi dari generasi-generasi sebelumnya. Maksudnya untuk menampakkan bahwa kami ini bukan orang yang lemah, siap tempur. Padahal jumlah mereka ketika itu masih 73 orang laki-laki yang berbaiat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ya, dibandingkan jumlah kaum musyrikin yang ada di Mina ketika itu. Jumlahnya sangat banyak sekali. Namun mereka siap untuk memberikan pertolongan dan perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dan bahkan ketika itu mereka setelah dibaiat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara mereka ada yang mengatakan, "Gimana kalau besok kita langsung serang aja orang-orang ada di Mina itu?" Ya. Gimana kalau kita datang dan kita langsung memerangi mereka? Namun diingat kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya irji'u ila rihalikum kalian kembali ke tempat kalian ya inna lam nu'mar bidzalik kami belum diperintahkan untuk untuk mengangkat pedang saking siapnya mereka kalau diperintahkan mereka langsung mengangkat pedang dan berperang melawan orang-orang musyrikin yang ada di Mina ketika itu wa hadara al-Abbas ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan hadirlah al-Abbas al-Abbas pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling muda usianya. Perbedaannya dengan Nabi kurang lebih hanya tiga tahun saja. Dan ketika itu Al-Abbas masih dalam keadaan kafir. Beliau belum masuk Islam. Namun Al-Abbas ini kedudukannya seperti seperti Abu Talib. Pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang memberikan perlindungan kepada Rasulullah karena keluarga, ya. Karena keluarga. Semangat keluarga bukan karena Islam. Maka demikian pula Al-Abbas ketika itu dia memberikan perlindungan kemana Rasulullah pergi dia selalu selalu datang ya selalu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun dia masih dalam keadaan kafir ketika itu namun hanya karena adanya hubungan kekeluargaan maka Al-Abbas selalu melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk dalam kejadian ini itu dihadiri oleh Al Abbas padahal ketika itu dia masih musyrik muwathiqan muakkidan lil bai'ah menguatkan bayat tersebut padahal dia musyrik ya dia menegaskan dan menguatkan bai'at kaum Ansar di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a annahu kana ba'du ala dini qaumihi padahal ketika itu Al Abbas masih berada di atas agama kaumnya. Belum masuk ke dalam Islam. Waqtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum tilka lailata ithnai asyara naqiban. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memilih di antara mereka ada 12 naqib. Yang dimaksud naqib di sini adalah e, orang yang diserahkan tanggung jawab untuk memimpin. Jadi ibaratnya mereka ini adalah pimpinan-pimpinan kecil untuk memberikan arahan kepada bawahan-bawahan mereka. Jadi dibentuk uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat 12 naqib, naqib itu artinya al-amin, al-kafil, uh, alladhi u'tiya al-mas'uliyah yang diberi kepercayaan tanggung jawab untuk uh, membawahi bawahan-bawahannya. Dan mereka adalah As'ad بن زرارة بن عدس سعد بن الربيع بن عمر عبد الله بن رواحة بن عمر القيس ورافع بن مالك بن العجلان البراء بن معرور بن صخر بن خنساء عبد الله بن عمر بن حرام وهو والد جابر yaitu ayahnya Jabir Jabir bin Abdullah ayahnya ini meninggal nanti dalam peristiwa perang Uhud radhiyallahu taala anhu wa ardhah wa kana qad aslama tilka al-laila radhiyallahu an dan ayahnya Jabir ini masuk Islamnya di malam itu jadi dari Madinah berangkat ke Mekah Abdullah bin Haram belum masuk Islam dia masih dalam keadaan kafir musyrik namun pada malam itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya dan dia pun masuk ke dalam Islam dan dia ikut membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan diangkat sebagai naqib pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Sa'ad ibn Ubadah bin Dulaim wal Munzir ibn Amr ibn Khunais wa Ubadah ibn Samit. Fahaula'i tis'atun min al Khazraj. Mereka ini sembilan orang seluruhnya dari kabilah Al-Khazraj. Wa min al Ausi thalatha dan dari suku Aus ada tiga. Wahum mereka adalah Usaid ibn al-Hudair ibn Simak. Sa'ad bin Khaythamah ibn al-Harith. Dan Rifa'ah ibn Abdul Munzir ibn Zubair. Waqila ada pula yang mengatakan bukan Rifa'ah tapi Abul Haytham ibn Tayyihan. Makanahu yakni uh, menggantikan Rifa'ah. Yani bukan Rifa'ah yang menjadi naqib namun Abul Haytham Ibnu Tayyihan yang menjadi naqib ketika itu. Thumma nasu ba'dahum kemudian manusia setelah mereka. Wal mar'atani huma wal mar'atani huma adapun dua wanita adapun dua wanita yang ikut bayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah Ummu Umarah Ummu Umarah Nasibah bintu Ka'ab bin Amr التي قتل مسيلمة ابنها حبيب ibnu زيد ibnu عاصم ibn كعب Yang Nasiba bintu Ka'ab ini anaknya dibunuh oleh Musailamah. Anaknya bernama Habib bin Zaid bin Asim bin Ka'ab. Ya. Ini anaknya Ummu Umarah. Dan disebutkan dalam sejarah bahwa uh, mata-matanya Musailamah tatkala mereka menangkap Habib ini Habib bin Zaid lalu mereka membawanya di hadapan Musailamah Musailim al-Kadzab lalu Musailimah berkata kepada Habib atasyhadu anna Muhammadan Rasulullah apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah Maka dia mengatakan, "Na'am, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Saya bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Lalu Musailima bertanya lagi, "Atasyhadu anna Musailima Rasulullah?" Apakah engkau bersaksi bahwa Musailima Rasulullah? Sambil dia memasukkan kedua jarinya ke kupingnya, lalu dia mengatakan, "Ini asom, saya ini tuli." Maksudnya saya enggak dengar ucapan kamu. Ya. Maksud dia adalah merendahkan Musailima. Saya ini tuli sambil dia memasukkan kedua jarinya ke dalam ke dalam telinganya. Akhirnya Musailamah pun membunuhnya ya bahkan tubuhnya itu dipotong-potong oleh Musailimah qatalahu nah wa Asma bintu Amr ibni Adi bin Nabi dan Asma bintu Amr bin Adi bin Nabi ini adalah ibunya Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu Lalu beliau berkata, "Falamma tammat hadhihi al-bai'ah, ista'dzanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka tatkala telah terjadi bayat ini, maka mereka pun meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyamilu ala ahli al-aqabah agar mereka diberi izin untuk menyerang uh, ala ahli al-aqabah yakni mereka yang tinggal di di uh, Mina ya dari kaum musyrikin orang-orang kafir untuk mereka menyerangnya falam ya'dhan lahum bi fi akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan izin kepada mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan izin kepada mereka dan beliau mengatakan bahwa kami belum diperintah untuk melakukan hal tersebut. Maka dari sini ma'asyar rahimakumullah menjelaskan pada kita bahwa uh, anjuran atau disyariatkannya mengangkat senjata. Kapan disyariatkan? Ini harus kembali kepada nas-nas yang ada harus dikembalikan kepada kondisi kaum muslimin dan disesuaikan dengan kekuatan mereka. Lalu kemudian bagaimana tinjauan secara syar'i? Apakah disyariatkan mengangkat senjata atau tidak? Ya. Dan mengembalikan permasalahan ini kepada para ulama. Para ulama lah yang bisa mempertimbangkan, yang bisa melihat maslahat dan mafsadahnya. Apakah disyariatkan mengangkat senjata atau tidak? Sebab apabila masing-masing dari mereka memahami nas-nas yang ada, sekedar membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk berperang, maka mereka menyikapi ayat ini dalam setiap keadaan tanpa memperhatikan kondisi lemah kaum muslimin dan tanpa memperhatikan pertimbangan para ulama yang seperti ini ma'asyar ikhwah rahimakumullah tidak mungkin seseorang akan menuai keberhasilan. Tidak mungkin seorang akan menuai keberhasilan. Ya, oleh karena itu, ma'asyar ikhwah rahimakumullah, pada zaman-zaman sekarang ini, pentingnya kita merujuk kepada para ulama. Apa bimbingan para ulama dalam menghadapi berbagai macam kondisi-kondisi dan situasi yang ada di berbagai negara Islam? Apakah disyariatkan mengangkat senjata? Atau disyariatkan bersabar? Ya, dan menerapkan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam fase Makkah untuk bersabar. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan persatuan pada kaum muslimin lalu kemudian mereka pun berperang adapun di saat kondisi kaum muslimin lemah baik dari sisi fisik dari sisi persenjataan demikian pula dari sisi iman dan tamasuk bis sunnah komitmen mereka pada sunnah tidak sedikit dari mereka ahlul bid'ah ahlul fusuq ahlul ma'asi Lalu kemudian masing-masing dari mereka ada pemimpin. Ya, yang mereka lebih mengunggulkan pimpinannya daripada yang lainnya. Maka yang seperti ini ma'asyiral rahimakumullah tidak akan menuai keberhasilan. Lihat gimana kondisi Afghanistan. Setelah mereka berhasil mengusir bangsa Rusia, mengusir komunis, apa yang terjadi? Peperangan terjadi di antara mereka sendiri. La haula wala quwata illa billah. Peperangan terjadi di antara mereka sendiri hanya untuk memperebutkan kursi. Nah, kata Syekh Saleh Suhaimi ya, hafizahullah taala dalam salah satu pelajaran beliau, beliau mengatakan haul al-firan thamarat al jihad. Mereka ini tikus-tikus ini kata beliau. Mereka telah menelantarkan keutamaan jihad, buah dari jihad itu. Mereka sudah menang. Subhanallah. Yang seharusnya mereka menyelesaikan dengan cara yang baik, memimpin yang mengangkat pemimpin di antara mereka setelah bermusyawarah menetapkan ahlul halli wal aqd kemudian mereka bersatu di atasnya apa yang menjadi perselisihan-perselisihan furu yang terjadi di antara mereka kembalikan kepada penguasa itu lebih baik namun yang terjadi ma'asyal ikhwah rahimakumullah sangat menyedihkan selesai mereka memerangi bangsa Rusia yang terjadi adalah peperangan hanya untuk memperebutkan kursi dalam pemerintahan La haula wa la quwata illa billah. Akhirnya tidak mencapai keberhasilan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tanaza'u fatafshalu wa Jangan kalian berselisih. Kalian akan terkalahkan dan akan hilang kekuatan kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ila alladziina qila lahum" Alam tara ila alladziina qila lahum aqimus shalah wa atuz Hah? Tidakkah engkau melihat orang-orang yang dikatakan kepada mereka? Nah. Kuffu aydiakum alam tara ila alladziina qila lahum kuffu aydiakum wa aqimus salawatu zakah. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang dikatakan kepada mereka tahan tangan-tangan kalian. Tegakkan sholat, tunaikan zakat. Yani jangan bertempur. Jangan mengangkat senjata. Kenapa kondisinya tidak memungkinkan? Maka ma'asyaallah rahimakumullah pentingnya pada zaman-zaman kita sekarang ini untuk merujuk pada ulama merekalah yang akan memberikan pertimbangan maslahat dan masalah. Jangan dikembalikan permasalahan-permasalahan seperti ini kepada orang yang sok semangat. Semangat berjihad tapi sayang sekali tidak disertai dengan ilmu. Ya. Nah, rela untuk mati dalam pertempuran. Iya, akan tapi tidak demikian ma'asyaallah rahimakumullah. Jika demikian keadaannya asal seorang meninggal dalam peperangan selesai masalah, tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengizinkan kepada para sahabat untuk memerangi orang-orang kafir ketika itu juga setelah mereka membaiat. Namun kenyataannya tidak. Ya. Memang betul Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan kepada kaum mukminin. Memang benar demikian. Akan tetapi bukankah kita pun diperintahkan untuk mengambil sebab-sebab yang ada yang syar'i oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengizinkan mereka untuk melakukan hal itu. Suruh mereka kembali ke tempat mereka, ya. Dan mereka diam-diam. Setelah kejadian malam itu mereka pulang juga secara diam-diam, sebagaimana mereka juga meninggalkan kaumnya untuk bertemu Rasulullah shallallahu Alaihi Wasallam juga secara diam-diam. Meskipun keesokan harinya sempat menyebar berita, ya sempat menyebar berita didengarkan oleh sebagian orang-orang Quraisy mengatakan bahwa kami mendengar berita bahwa kalian hendak memerangi kami. Ya. Kami, kalian bertemu Rasulullah, bertemu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalian hendak memerangi kami. Maka kaum muslimin yang hadir malam itu, mereka hanya saling melirik antara satu dengan yang lainnya tanpa satupun di antara mereka yang menjawab. Yang menjawab dari kaum musyrikin sendiri. Ya, sebagian mereka oh nggak ada kejadian yang seperti itu. Ya, itu hanya isu saja. Itu hanya isu. Akhirnya mereda dengan dengan sendirinya. Mereda dengan sendirinya. Ini ma'asyiral rahimakumullah merupakan uh, awal ya yang semakin menguatkan akan hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala terjadinya bayat yang kedua ini lalu kemudian mereka kembali ke Madinah dan mereka menyebarkan Islam di tengah-tengah kaumnya sehingga semakin bertambah jumlah kaum muslimin dan kota Madinah menjadi uh, mayoritas kaum muslimin ketika itu dan mereka siap untuk menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dari kaum muhajirin tatkala mereka meninggalkan negeri mereka dan itu pun dengan perintah dari Allah subhanahu wa taala maka setelah itu Allah subhanahu wa taala pun memberikan izin kepada para sahabat dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah menuju ke Al-Madinah An-Nabawiyah Al dan termasuk di antara yang berhijrah ketika itu adalah Abu Salamah bersama dengan istrinya Ummu Salamah bersama dengan anaknya Salamah tatkala mereka hendak berangkat berhijrah menuju ke kota Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Al-Madinatun Nabawiyah terjadi satu kejadian yang menyebabkan mereka terpisah ya Abu Salamah terpisah dari istrinya istrinya juga terpisah dari suaminya dan dari anaknya dan ini insyaallah taala akan kita jelaskan nanti pada pertemuan yang berikutnya wallahu taala a'lam bis-shawab wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin tafaddalu hafizakumullah